Apa itu ahlul bidah Allah? Orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah masih dibagi. Iya, orang yang tidak mencocoki Quran atau Sunnah masih dibagi sekian. Ada orang yang nggak mencocoki karena nggak ngerti, belum tahu. Ada yang nggak mencocoki karena terpaksa. Ada yang mencocok, tidak mencocoki karena, Hah, yang mana itu yang ahlul ahwa? Mana ada orang yang nggak tahu sehingga nggak cocok dengan Quran dan hadis karena nggak ngerti. Tapi tolong Allah juga. Tambah sedikit lagi satu kalimat. Tambah satu kalimat. Lebih mementingkan. Kalau yang tidak tahu, ini maklum. Orang yang terpaksa juga maklum. Tapi orang yang bukan tidak tahu, bukan terpaksa. Tapi lebih mementingkan hawa nafsunya. Gampang semuanya. Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah. Sehingga disampaikan hadis dan Quran akan dia tolak. Karena lebih mementingkan pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri. Ahlul bid'ah juga sama. Yang dimaksud adalah ahlul ahwa. Ada ulama yang berkata, aku ingin antara aku dengan mereka itu ada dinding dari besi atau benteng dari besi. Siapa itu? Fudail Ibn Ayyam. Barakallahu fikum. Aku bisa duduk bersama Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak bisa duduk bersama mereka. Alul ahwa. Apa sebabnya? Karena Yahudi dan Nasrani bahayanya tampak jelas. Sedangkan Ahlul Ahwa tersamar. Tapi apakah menyimpulkan? Anta. Apakah dari kalimat tadi menyimpulkan bahwa Yahudi dan Nasrani dengan Ahlul Ahwa lebih jahat Ahlul Ahwa dan lebih jelek Ahlul Ahwa? Menjib. Kalau lebih berbahaya, nah, memang lebih berbahaya mereka. Ahli bid'ah lebih berbahaya karena tidak jelas. Ini jelas. Tetapi kalau lebih jelek, ya kafir lebih jelek. Selama dia belum kafir, masih punya keislaman, maka dia tentunya jelas di atas ya, orang-orang kafir. Lebih ringan daripada orang kafir. Tetapi kalau lebih berbahaya, nah, lebih berbahaya. Sesuatu musuh yang jelas dengan musuh yang tersamar, lebih bahaya musuh yang tersamar. Nah, hati-hati. Bedakan antara keduanya. Kalau pertanyaannya, mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih eh, membuat fitnah? Ahlul bidah. Tetapi kalau dikatakan mana yang lebih jelek, ya, kekafiran jelas lebih jelek. Nah, barakallahu fiik. Tetapi namanya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah, lebih mementingkan pikirannya sendiri daripada Quran dan Sunnah, mereka mengarah kepada kekafiran. Sehingga dengan kekafiran itu sedang mengikuti, mengejar. Suatu saat akan sampai kepada kekafiran. Ini ahlul ahwa. Kalau dia sudah berani menolak ayat dan Quran hanya karena membela hawa nafsunya sendiri, maka tunggu. Tunggu, suatu saat dia akan mencapai kekafiran. Syiah yang ekstrim sudah kafir, keluar dari Islam. Walaupun syiah yang ringan, syiah Zaidiyah hanya menyatakan menurut saya, Ali, Ali lebih utama daripada Abu Bakar Itu sudah bid'ah dalalah. Sudah menentang 12 ribu para sahabat. Tetapi yang ekstrim sudah kafir. Keluar dari Islam. Yang menyatakan bahwa para sahabat demikian dan demikian. Padahal Allah dan Rasul Allah memuji para sahabat, mereka mencerca para sahabat. Apalagi yang lebih ekstrim lagi menyatakan Ali yang harusnya jadi nabi. Lebih kafir lagi. Apalagi menyatakan mestinya Ali lah Tuhan kami kata mereka. Lebih kafir lagi. Demikian pula kaum sufi yang tadinya hanya bid'ah-bid'ah karena lebih mementingkan perasaannya daripada Quran dan Sunnah, maka ujung-ujungnya apa? Kafir menyatakan aku menyatu dengan Tuhanku. Ya. Berarti semua kebid'ahan dan kesesatan mengarah kepada kekafiran. Ini yang disebut oleh para ulama dengan al-bid'ah baridul kufri. Al-bid'ah, kebinahan-kebinahan, baridul kufur, jembatan kepada kekafiran. Jembatannya kepada kekafiran. Sehingga <laughs> jangan heran kalau ucapan-ucapan para ulama tentang mereka sangat kerasnya. Jangan duduk bersama mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan dengarkan ucapan mereka. Aku bisa duduk dengan orang Yahudi dan Nasrani, tapi aku tidak bisa duduk bersama mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena bahayanya sangat mengerikan. Semuanya menjebatani manusia kepada kekafiran. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Bab tahdir at-tahdir salaf min mujalasati ahli al-bid'ah min ashkhas بعينهم وذكر أسمائهم ولم يروا ذلك غيبة تحذير السلف peringatan para salaf salih para ulama dari kalangan salaf. Peringatan dari mereka untuk jangan duduk-duduk bersama ahlul bidah. Wa min ashkhasin bi'ainihim dan juga duduk-duduk bersama orang-orang tertentunya dari mereka. Apa perbedaannya yang pertama dengan kedua? Kalau yang pertama, ahlul bid'ah secara amah. Tinggal kita bicara hati-hati dari ahlul bid'ah. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah dan seterusnya. Tetapi kalau kedua, ya, itu ashas bi'ainihim. Jangan kamu duduk dengan si fulan. Fa'innahu syi'irafidhi. Jangan kamu duduk dengan si Alan karena dia sufi khabith. Jangan duduk dengan si fulan karena dia adalah mubtadi umbal dan seterusnya. Yang demikian adalah ashkhas bi'ainihim disebutkan nama-nama mereka dan bahaya-bahayanya. Wa dzikri asma'ihim dan boleh menyebutkan nama-nama mereka. Walam yaru dzalika ghibah dan mereka para salafus saleh tidak menganggap yang demikian sebagai ghibah. Itu bukan ghibah. Dinukilkan pertama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakhruju min dhidhi hadha qaumun akan keluar dari punggung orang ini ta'yin atau tidak ta'yin tertentu orangnya atau tidak tertentu tertentu bahkan kalimat hadza itu isyarat yang lebih jelas daripada nama ta'raf lebih ma'rifah daripada sekedar nama akan keluar dari punggungnya si Muhammad Muhammad yang mana? Masih banyak Muhammad. Akan keluar dari punggungnya Hasan, Hasan yang mana? Masih banyak Hasan. Tetapi kalau akan keluar dari punggungnya orang ini, ditunjuk orangnya. Tidak mungkin akan difahami orang lain. Sudah jelas orangnya tertentu. Siapa yang dimaksud? Dul Khuwaisirah. Dul Khuwaisirah. Yang disebut oleh para ulama bahwa dia adalah seorang munafik. Yang ketika munafik ini melihat Rasulullah SAW membagikan bagian pembahasan perangnya yang terbanyak diberi adalah orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Quraisy. Maka orang ini marah. Marah kepada Nabi. Melotot matanya, keluar urat lehernya, dan kemudian mengatakan, Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Maka Rasulullah pun mengatakan, Faman ya'dil. Siapa lagi yang akan adil kalau tidak adil Allah dan Rasulnya? Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Ini kalau Rasul saja dituduh tidak adil, terus siapa yang adil kalau begitu? Karena Maka Rasulullah SAW menyatakan, Yakhruju min hada akan keluar dari punggung orang sejenis ini satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Lau adratnahum, kalau aku sempat menemui mereka. Laqatalnahu. Sungguh aku akan perangi mereka. ketla'ah di dua ihram. Aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Ihram atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tahdzir atau bukan tahdzir? Tahdzir. Ta'yin atau biduni ta'yin? Ta'yin disebutkan ini orang ini akan keluar dari orang yang kayak gini ini. azakumullahu saya hormati ya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kalau memang diperlukan karena bahaya orang itu sangat jelas, dan bahayanya sangat mengerikan, maka tidak mengapa disebutkan. Ini orang ini yang akan menyesatkan umat atau orang ini yang akan keluar nanti dari punggungnya kaum yang begini, yang begini, yang begini. Digambarkan betapa jeleknya kaum yang keluar dari model manusia seperti itu. Yang kedua, ucapan Rasulullah SAW, Bi'sa akhul ashirah. Bi'sa akhul ashirah. Rasulullah SAW dengan Aisyah ketika duduk ada seorang yang datang. Rasulullah menyatakan, sungguh ini orang yang paling jelek dari kaumnya, dari keluarganya. Kemudian datang ke rumahnya. Maka Allah SWT menyambutnya dan menyatakan demikian-demikian dengan senyum. Ketika orang itu pergi lagi, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kok tadi ketika dia datang kau mengatakan kait kait. Mengatakan begini dan begitu. Tapi ketika datang, kau sambut dengan baik. Wahai Aisyah kata Nabi, orang yang paling jelek adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena takut dari fuhsyihi, takut dari kejelekan akhlaknya. Maka aku sambung sebagaimana akhlaknya seorang muslim ahlan wa sahlan. Ini juga kalimat bi seakul asyirah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang ini orang yang jelek di keluarganya. Kalau diperlukan, kalau ada maslahat kebaikan dalam masalah jin untuk disebutkan, sebutkan. Agar kamu jangan mencontoh dia dan kamu jangan beralasan dengan dia. Simpulan aja begitu, ini orang justru yang paling jelek di kaumnya atau orang yang paling jelek di keluarganya. Jadi jangan beralasan dengan dia, dia orang yang jelek. Bisa aku lah Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man ahabba an yukrim dinahu falyatazil mujalasata ashabil ahwa. Fa inna mujalasatahum alsaq al jarab." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menyatakan siapa yang suka untuk memuliakan agamanya dan menjaganya karena muliakan agama maknanya menjaga agamanya. Falyatazil mujalasata ashabil ahwa, maka hendaklah dia berhati-hati menghindari jangan duduk dengan ashabul ahwa. Sudah sebutkan tadi ashabul ahwa oleh kalian. Eh, apa itu ashabul ahwa? Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil-dalil, daripada hujjah-hujjah. Orang yang demikian, ashabul ahwa namanya. Sehingga hindari dia. Lah apa perlu nggak perlu nasihat ya Ustaz? Apa definisinya lahwa? Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil. Makanya bagaimana bisa nasihat, nasihati? Kamu sampaikan hadis, kamu sampaikan ayat, dia akan tolak dengan kalimat tapi menurut saya kan begitu. Orang yang seperti ini sudah sulit untuk dinasehati. Sehingga ahlul ahwa itu dihindari. Sehingga ketika ditanyakan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani tentang seseorang yang demikian dan demikian berbuat sesuatu yang jelek atau berpemahaman dengan jelek, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Jawabannya dua kemungkinan. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhaddar. Ada dua kemungkinan. Kalau dia bodoh ya diajari. Kalau dia mubtaji' ya dihindari. Kalau dia bodoh diajari, kalau dia mubtadi dihindari. Kalau dia bodoh belum tahu, belum ngerti, memang perlu kita ketahui, perlu kita ajarkan, perlu kita beritahu, perlu kita nasihati, perlu sampaikan dalil-dalil. Kalau memang urusannya belum tahu. Tetapi yang sedang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas jenis yang kedua, mubtadi ummal yang lebih mementingkan pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri daripada hujjah, daripada dalil-dalil. Kamu sampaikan hadis apapun akan ditolak oleh mereka. Walaupun muttafaqun alai walaupun mutawatir sekalipun. Akan ditolak. Demikian pula kamu sampaikan ayat apapun, akan ditolak. Kalau ditolak lafadznya mereka tidak berani, masa menolak Al-Quran, mereka akan menolak maknanya. Tapi maknanya bukan begitu. Maknanya begini. Disesuaikan dengan akal pikirannya, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Sehingga orang yang demikian tidak bisa dinasehati. Yohadar dihindari. Qala kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Fa inna mujalasatahum alsaq minal jarab." Karena duduk dengan mereka itu akan melekat penyakitnya lebih daripada penyakit jarab. Seperti penyakit kusta atau sejenisnya. Nah, demikian dinukilkan ucapan Ibnu Mas'ud oleh Ibnu Wabbah. Rahimahullah. Yang keempat ucapan Abdullah bin Abbas. Ucapan pertama kedua tadi ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yakhruj min hadha itu dalam Bukhari. Demikian pula bi'sa akhul ashirah juga dalam Bukhari. Yang keempat ucapan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, karena sesungguhnya bermajlis dengan mereka akan mumridatun lil qulub, akan membuat penyakit bagi hati. Jangan duduk dengan mereka, dengan ahlul ahwa, karena duduk dengan mereka, bermajlis dengan mereka, ngobrol dengan mereka akan membuat penyakit. Akan ketularan subhat. Maka jangan kulakan syubhat. Hatta satu menit. Jangan duduk. Sudah kita kisahkan seorang pemuda yang terbawa dengan tokoh-tokoh Qadariyah yang ketika ditangkap 30 orang ada remaja satu. Semuanya tokoh-tokoh yang layak untuk dihukum. Kecuali satu ini. Rasa-rasanya tidak mungkin masih muda belia. Ditanya kenapa kamu kok ikut dengan mereka? Dijawab, aku duduk cuma sekali. Nggak sengaja di bawah pohon. Nyata saja. Tiba-tiba satu menit berubah dia jadi ya. Iya ya, berarti nggak mungkin Allah menakdirkan. Ngobrol sebentar, langsung menyimpulkan berarti tidak mungkin Allah menakdirkan. Mengingkari takdir. Ya. Ikhwan ibn a'azakumullah dan sekian banyak kejadian-kejadian seseorang yang katanya mau menasehati. Oh gak bisa, saya harus nasihati mereka. Berangkat ke sana. Kamu betaji ahlul ahwa dan tidak balik dia kecuali sudah menjadi murjiah. Yang mau nasihati seorang murjiah. Dia murjiah. Kamu jangan ke sana. Oh, saya mau nasihati. Nasihatnya gurunya gak didengar. Dia pergi dan dia kembali dalam keadaan sudah menjadi murjiah. Ternyata mereka juga punya dalil dan ternyata mereka dalilnya juga kuat. Sudah menjadi murjiah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Abdullah bin Abbas, jangan duduk dengan mereka karena dudukan mereka itu membuat penyakit. Kita takut duduk dengan orang yang memiliki penyakit lepra atau penyakit yang menular. Kita khawatir. Jangan sampai Allah menakdirkan kita sakit dengan sebab karena kita dekat-dekat orang yang berpenyakit. Padahal itu penyakit dunia, penyakit kulit, penyakit yang ringan kalau dibandingkan dengan penyakit hati, penyakit kesesatan. Yang kalau orang itu berbicara bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, sepertinya masuk akal. Sepertinya masuk akal. Dan kalian akan menyatakan, iya ya, begitu. Padahal tidak bawa ayat, tidak bawa hadis. Tetapi memakai berbagai macam retorika, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu bolak-balik kata, sehingga kamu kemudian berkata, iya, sepertinya benar. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal, tapi tidak masuk hati. Sangat masuk akal tapi sama tidak cocok dengan Quran wa sunnah. sangat masuk akal tapi akal mereka. Akal yang tidak kenal iman. Akal yang tidak kenal Quran wa sunnah. Yang kelima ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. لا tujali sahib hawa. Fayaqdifu fi qalbika ma tattabi'u alaihi fatahlak. Atau tukhalifuhu fayumrid qalbak. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, jangan kau duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena bisa jadi dia akan melemparkan ke hatimu apa yang kemudian kau ikuti dan kau binasa. Atau engkau menyelisihinya dan kau sakit hatinya. Ada dua kemungkinan, kedua-duanya jelek. Kamu terbawa jelek, tidak terbawa pun jelek. Hati-hati jangan salah paham. Masa nggak terbawa kok jelek saat Begini maksudnya. Kamu terbawa dengan fitnahnya, kamu sesat, binasa, dan itu jelek. Kamu tidak terbawa pun, kamu sakit hati. Pulang dalam keadaan jengkel. Iya kan? Misal, kamu duduk di majelisnya Syiah Rasulullah. Kemudian menyatakan bahwa Ali adalah yang semestinya menjadi Rasul. Bahkan banyak yang disembunyikan oleh ahlus sunnah. Ternyata Ali itu yang akan menghisap manusia. Ali itu yang akan memberikan pada mereka pahala surga. Dan Ali yang akan mengadap mereka di neraka. Pernah bawang gak kira-kira kita? Astagfirullahaladzim. Wawur. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu pergi dalam keadaan marah. Bagaimana hatimu? Jengkel atau tidak jengkel? Sakit atau tidak sakit? Sakit. Apalagi berdiri dia berbicara dan mencaci maki sahabat-sahabat yang mulia, mencaci maki Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, dan mencaci maki Aisyah dan Ummahatul Mukminin dan mencaci maki sekian para sahabat. Sakit atau tidak sakit hati kalian? Kalian pergi dalam keadaan jengkel, dalam keadaan hati kalian betul-betul jengkel yang sangat sudah tidak terbayangkan betapa sakitnya hati kita karena orang yang kita cintai para sahabat terutama alim ajma'in yang dicintai oleh seluruh kaum muslimin ahli sunnah ternyata dicaci maki oleh mereka sakit hati. Artinya kamu terbawa, itu mengerikan. Tidak terbawa, paling tidak hati kamu sakit. Ngapain kamu mendengar kalimat-kalimat yang menyakiti hatimu? Ngapain kamu duduk untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang menyayat-nyayat hatimu sendiri, yang membuat kamu jengkel, yang membuat kamu marah, yang membuat kamu dapat PR. Ima terbawa sesat, wa ima sakit hati. Ini kata Hasan al-Basri. Jangan kamu duduk dengan mereka. Karena kalau kamu duduk dengan mereka, ima kamu terbawa dengan mereka, wa ima kamu sakit hati. Sakit hati. Al Hasan Ibn Sirin. Ibn Sirin. Berkata Al Hasan dan juga Ibn Sirin. Rahimahullah. La tatujalisu ashab al ahwa'i. Wa la tujadiluhum wala tasma'u minhum. Jangan kalian bermajlis dengan ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang lebih mementing, mementingkan hawa nafsunya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri daripada dalil-dalil Quran wa sunnah. Hati-hati. Wala tujadiluhum dan jangan berbantahan dengan mereka. Jangan berbantahan dengan mereka. Wala tasma'u minhum dan jangan dengar dari mereka ucapan mereka. Baik, yang pertama dudukan mereka sudah dibahas ya, akibatnya. Yang terakhir latas ma'u jangan mendengar juga sudah dibahas. Ya. Kalau mendengar akan termakan subhat atau paling tidak sakit hati. Tapi sekarang yang yang ke kedua, wala tujadiluhum tidak boleh berdebat dengan mereka. Sebabnya kenapa? Kalau berdebat kan kita bisa menerangkan hujah-hujah kita kepada mereka. Hah? Kira-kira kenapa kok mereka para ulama seperti Ibnu Sirin dan juga Al Hasan Basri rahimahumullah, rahimahumullah, menyatakan la tujadiluhum, jangan berbantahan dengan mereka. berbantahan berbeda dengan kamu membantah. Berbeda. Kalau kamu membantah, kamu tulis bantahan, sampaikan. Atau kamu sampaikan bantahan kamu pada mereka, selesai. Tetapi kalau berbantahan artinya ketemu. Berdebat. Kamu menyampaikan argumen kamu dan mereka menyampaikan argumen mereka. Artinya ada saat-saat di kala mujadalah tadi kamu harus mendengarkan mereka kan begitu kata moderatornya silakan bapak wakil dari pihak Syiah berbicara kamu harus dengar kan begitu dua jam ya dua jam harus dengar Oh, tapi Pak, tidak boleh bicara, kata moderator. Ini ini kesempatan dia berbicara. Biarkan sampai, sampai selesai. Waduh. Na'udzubillah minasyubuhat. Kita berlindung kepada Allah dari subhat-subhat yang sangat berbahaya. Baik, setelah mendengar dua jam atau satu setengah jam atau berapa menit penyakit-penyakit dari Syiah dan Syiah kaum mana? Silahkan Bapak berbicara. Dia berbicara, oh, kitab dan sunnah, dalil, Quran, dan dan sunnah. Selesai? Silahkan dari syiah berbicara lagi. Itu kan Quranmu. Sedangkan kami punya Quran Fatimah. Yang dikumpulkan ahli-ahli bait yang lebih lengkap dari Quranmu tiga kali lipat. Itu semua ucapanmu buyar, nggak ada apa-apanya. Iya kan? Nah, ternyata Qurannya Quran palsu yang kamu bawa menurut Syiah. Kemudian ulama yang dibawanya. Riwayat-riwayat dalilnya, hadis-hadisnya. Itu kan diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat yang mereka itu munafik. Para sahabat-sahabat yang mereka itu pengkhianat, merebut hak Ali. Para sahabat-sahabat yang mereka begini, begini, begini, saja hadis. Terus Qurannya runtuh, hadisnya runtuh. Apa manfaat kamu berbicara pada mereka? Wallahi layan fa, wallahi layan fa, wallahi layan fa. Tidak bermanfaat. Sehingga kalau ada yang datang mau berbicara berdiskusi, kata Syekh Al-Albani sebentar sebelum kita berbicara yang lebih jauh, peganganmu apa? Kalau dijawab Quran dan Sunnah, masih ada pertanyaan lagi. Kalau kita berbeda pendapat terhadap pemahaman dalam Quran dan Sunnah, siapa rujukan kita? Kalau dijawab para sahabat, cocok. Kalau dijawab, oh, kalau gitu kita dengan akal, tidak bisa. Kenapa? Para sahabat adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah. Maka dalam rangka kita mengikuti Quran dan Sunnah, kita ikuti orang yang dipuji oleh Allah dalam Quran dan oleh Rasul dalam Sunnah. Kan begitu? Sehingga dudukan dulu rujukannya. Kalau rujukannya berbeda, Ngapain kita duduk diskusi dengan mereka? Ngapain berbantah-bantahan dengan mereka? Ngapain kita berdebat dengan mereka? Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri. Kata Nusirin, la tujadiluhum, nggak perlu berbantahan dengan mereka, nggak perlu. Kamu mendengarkan subat-subat mereka sangat sangat rawan, sangat berbahaya. Karena biasanya makul secara akal banyak yang terfitnah dan hati kita lemah, agama kita juga lemah. Belum tentu bisa menjawab. Sedangkan ketika kita berbicara dengan mereka, mau dengan apa berbicaranya? Kalau orang itu sudah jelas lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah. Mau kita sampaikan apapun, mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka. Itu ahlul ahwa. Kalimat berikutnya, ucapan Atha rahimahullah. Auhallahu ila Musa. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, "La tujalis ahlul ahwa fa innahum yuhdithuna fi qalbik ma lam yakun fi. Allah mewahyukan pada Musa Salam, agar engkau jangan duduk dengan para pengekor hawa nafsu ahlul ahwa karena sungguhnya mereka akan memberikan pada hatimu sesuatu yang tadinya tidak ada. Akan memberikan, meletakkan di hatimu sesuatu yang tadinya nggak ada di sana. Fanabirin azakumullah. Dinukilkan di dalam kitab Al-Ibanah ucapan Atha rahimahullah. Khonibina azakumullah. Apa maknanya yuhdithuna fi qalbik ma la yakun fi? Apa maknanya meletakkan sesuatu dalam hati apa yang tadinya tidak ada? Kamu tadinya nggak berpikir tentang itu. Tapi dengan ucapan-ucapan ahlul ahwa jadi berpikir tentang itu. Pernah terjadi atau tidak pernah terjadi pada kalian? Ya. Tadinya nggak pernah mikir-mikir tentang itu. Tapi ketika duduk dengan ahlul ahwa, berkata bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, dan seterusnya, dan seterusnya, kamu pulang, lamun, mikir, gelisah hatinya. Pernah? Ada seorang yang ketika ngobrol dengan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul kalam, ahlul mantik, dia berkata, bisakah Allah menciptakan yang lebih besar daripada dirinya? Kalau bisa, Berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau nggak bisa, berarti Allah tidak kuasa mutlak. Pulang nggak bisa tidur itu orang. Gelisah. Gelisah terus. Jadi bisa apa enggak ya? Jadi gimana? Jadi gimana? Terus. Ya. Ini namanya syubhat. Dan ini yang dikatakan yuhdithuna fi qalbik malan takun fi. Diletakkan dalam hatimu satu pikiran yang tadinya nggak pernah kamu pikirkan. Sebagaimana salafus saleh mengimani ucapan Rasulullah SAW, selesai. Adapun kaifiyah kayak apa tentang zat Allah, tidak berani memikirkannya. Tetapi dengan duduk dengan ahlul ahwa, disampaikan perkara-perkara seperti itu, na'udzubillah. Alhamdulillah ketika kita baca kitab, Syarah Aqidah Tahawiyah, oleh Ibn Abdul hanafi terjawab. Kalau mau, Allah bisa. Tetapi Allah sudah menyatakan tidak akan ada dan tidak bisa ada yang lebih besar dari Allah. Sehingga Allah tidak akan mungkin. Kalau Allah mau. Ketika mereka berkata, kalau Allah mau berarti ada. Belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Allah mau, Allah ciptakan. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah tidak ciptakan. Selesai. Ya. Al-Muhim. Itu pikiran-pikiran busuk dari mereka untuk membuat manusia ragu terhadap Allah. Untuk mereka meragukan. Yang demikian masih banyak lagi dan hampir sebagian besarnya membuat kalian tidak bisa menjawab. Sebagian besarnya. Padahal bukan masalah hujah-hujah Quran dan bukan. Semuanya kaedah-kaedah ilmu kalam, kaedah-kaedah ilmu mantik, kaedah-kaedah yang sesungguhnya bolak-balik kalimat saja. Hanya retorika saja. Tetapi banyak membuat orang tersesat. Ya. Sehingga para ulama menyatakan jangan duduk dengan mereka karena mereka akan melemparkan ke hatimu perkara-perkara yang harusnya tidak ada pada hatimu. Kalau Mujahid rahimahullah, "La tujalisu ahlal ahwa'i wa inna lahum urah, urah jarab." Kata Mujahid, "Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa'i." Karena sesungguhnya mereka memiliki penyakit seperti penyakit jarum, penyakit lepra, penyakit belang, penyakit menular. Memiliki, mereka memiliki penyakit yang seperti penyakit jauh. Ya. Ikhwanidin a'azakumullah kaum muslimin sarunati. Ucapan sekian dari ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ya, semuanya sama. La tujalisu ahlul ahwa. Ya. Dan saat itu yang namanya ahlul ahwa baru dua. Adapun sekarang sudah sangat banyaknya. Dulu baru dua. Cuma syiah rafidah yang sudah muncul. Dan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Setiap mereka menyatakan ahlul ahwa, yang mereka maksud itu. Khawarij dengan syiah rafawah. Sehingga maknanya ikutilah salafus saleh, ikutilah para sahabat. Jangan ikuti khawarij, jangan jangan ikuti syiah rafawah. La tujalisuhum, jangan kalian duduk bermajlis dengan mereka. Wala tujadiluhum dan jangan berbantah-bantahan berdebat dengan mereka. Kalau mereka diajak berdebat mereka sudah menang satu poin. Kenapa? Mereka punya kesempatan memasukkan subhat-subhatnya kepada kaum muslim. Diundang untuk bicara, diskusi begitu. Itu menunjukkan mereka sudah menang satu poin. Mereka berkesempatan untuk memperdengarkan subhat-subhatnya, tipuan-tipuannya kepada kaum muslimin. Imam mereka terbakar, wa imam mereka bingung, wa imam mereka dalam keadaan sakit hati walaupun tidak terbakar dengan ucapan-ucapan mereka. Maka ngapain memberikan kesempatan pada mereka orang-orang yang akan menipu agama kaum muslimin. Adapun urrah bidham qarruhun bi a'naqil faslan wa qila bil fath al jarab. Bahwasanya urrah itu ada seperti luka yang melebar dan terus berpindah bertambah banyak bertambah banyak yang dimulai di leher anak-anak unta ya. dimulai di lehernya dan kemudian nanti menyebar menyebar menyebar ya. sedangkan al-jarab daun jildi al-jarab penyakit di kulit ya. seperti penyakit lepra atau penyakit belang sedangkan jarab ya, Bithrun ya'lu abdanan nas wal ibil. Seperti bisul-bisul yang merata pada tubuh binatang atau pada tubuh manusia. Dikatakan oleh Mujahid, jangan duduk dengan ahlul ahwa karena mereka punya penyakit tersebut. sangat tepat ungkapan mereka. Karena untuk masalah penyakit-penyakit manusia otomatis. Melihat orang yang memiliki penyakit seperti itu, menjauh otomatis. Tetapi kenapa mereka tidak menjauh kepada orang yang berpenyakit dengan lebih berbahaya, penyakit yang lebih membinasakan? Kalau penyakit-penyakit tadi mematikan, hanya mati dunia selesai. Tetapi kalau penyakit yang dimaksud penyakit hawa nafsu itu bukan hanya mematikan mereka di dunia, tetapi menyiksa mereka nanti yaumul qiyamah abadan, yaumul qiyamah dalam neraka, jahanam. Mana yang lebih mengerikan? Sakit di dunia kemudian mati atau tersiksa dengan azab Allah dunia dan akhirat. Sehingga penyakit tadi, penyakit hawa itu lebih mengerikan dari penyakit jarab, lebih mengerikan dari penyakit jurub, lebih mengerikan dari penyakit urah. Lebih mengerikan dari penyakit bisul-bisul tadi, atau penyakit belang tadi, atau penyakit korengan tadi. Alhamdulillah. Balagha Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan yajtami' ilaihi al-ahdath fanaha an mujalasati sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa seseorang yajtami ilaihi al-ahdath seseorang menyampaikan ucapan dan kumpul anak-anak muda semuanya orang-orang yang baru ngerti orang-orang yang baru para pemuda-pemuda orang remaja-remaja atau orang-orang yang polos kumpul pada dia semuanya karena ucapannya enak, ucapannya kayaknya manis dan sebagainya. Tetapi bukan dengan ilmu, bukan dengan ilmu. Panaha an mujalasatih. Maka Amir Mukminin melarang untuk bermajlis dengan orang itu. Di antaranya yang seperti ini adalah Ibn Islin. Kenapa? Yang kemudian Omar mengumukulnya dengan pelepah korma sampai berdarah kepalanya. Ditunggu sampai sembuh, dipukul lagi sampai berdarah. Setelah sembuh, dipukul lagi sampai berdarah. Sampai orang tadi berkata, ya dan mu'minin, kalau engkau ingin membunuh aku, bunuhlah dengan baik. Iya. Kalau engkau ingin menghilangkan setan yang ada di kepalaku, sungguh sudah hilang dari kepalaku. Aku sudah hilang pikiran-pikiran tadi. Baru dibebaskan oleh Amir Mukminin, dilepas, tetapi masih dihubungi iya. penguasa di darah dia. Apa perintahnya dari Amirul Muminin? Jangan izinkan seorang pun untuk bermajlis dengan dia. Jangan izinkan seorang pun untuk duduk bersama dia. Padahal orang itu hanya berbicara tentang kalimat-kalimat yang aneh dalam Al-Quran atau yang menurut dia tidak dipaham. Dia menebak-nebaknya. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa Itu sifatnya. Dilarang oleh Amirul Muminin. Apa yang diberitahu oleh Allah melalui lisan Rasulnya, maka itu tafsirnya. Dan apa yang tidak diberitahu oleh Rasulullah, oleh Rasulullah SAW, aman Nabi, Kita beriman dengan globalnya dan kita katakan tidak tahu pada rinciannya. Selesai. Ya. Nggak perlu bertanya-tanya, kayaknya mungkin ini, mungkin ini. Nggak perlu. Nggak perlu memaksa-maksakan apa yang diketahui dan diberitahu oleh Rasul, ucapkan. Dan apa yang tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW, maka ucapkanlah apa adanya dalam Al-Quran tanpa ditafsirkan maksudnya ini atau maksudnya itu. Ikhwan bin muslim yang saya hormati. Juga dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Fa kana rajul mukhalutan fi li ahli syar yuhadhar minhu. Kalau seseorang mukhalutan fi bercampur dalam perjalanan bersama ahlu syar, bersama orang jelek. Yuhadzar minhu, maka orang ini harus diperingatkan manusia daripadanya. Harus dihindari. Siapa dihindari? Bukan hanya ahlu syarnya. Orang yang terlihat bergaul bersama mereka, berjalan bersama mereka, beriring bersama mereka, maka orang ini pun dianggap sama dengan mereka, kamu pun harus menghindarinya. Lihat ya. Sampai-sampai Ibn Taimiyah rahimahullah dan para ulama menyatakan untuk menghindari orang yang bergaul dengan mereka. Karena sama. Yang ini adalah ahlul ahwa. Sedangkan yang satu, walaupun gak jelas dia golongan siapa, tapi bergaulnya dengan mereka. Cukup. Dengan teman duduknya kita sudah kenal. Orang ini sama dengan mereka. Dengan teman duduknya, teman ngobrolnya, teman akrabnya, kita sudah tahu siapa mereka. Maka kalau bergabung dengan ahlul ahwa, maka kita pun menghindari mereka. Qala Ibnu Aim rahimahullah Dakhala Tawri yawm al-Jum'ah fa idza al-Hasan bin Salih ibn Hayy yusalli. Imam Thawri pernah salat pada hari Jumat ke masjid Dakhala yaumal Jum'ah, masuk ke masjid pada hari Jumat. Tiba-tiba di masjid adalah Hasan ibn Salih ibn Hayy. Sedangkan Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy ini adalah seorang khawarij atau tokoh khawarij. Sedang sholat. Ketika Imam Thawri melihat orang ini, dia menyatakan, Na'udhu billahi min khusyu'in nifaq. Wa akhadan alaihi fatahawwal. Kata Imam Thawri, Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya munafik. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan yang dibuat-buat. Ambil sendalnya pindah. Gak mau duduk dekat-dekat orang ini. Siapa? Al-Hasan bin Hayy. Seorang tokoh khawarij. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Imam Sauri kok tahu ini khusyuk-khusyuk nifak, khusyuk yang dibuat-buat. Padahal kan urusan hati. Dari mana dia tahu urusan hati? yang diketahui oleh para ulama seperti Imam Tsauri rahimahullah bukan masalah hatinya, tetapi yang mereka ketahui madhabnya. Madhab orang ini, madhab khawarij sudah diketahui, sudah ma'rum, sudah terkenal bahwa ini tokoh khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menumpahkan darah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, yang mengkafirkan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah semuanya dikafirkan oleh mereka maka diangkat sendalnya sambil mengatakan auzubillahi min khusyu'in nifaq aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya yang dibuat-buat atau khusyuknya seorang munafik yakin dibuat-buat sebab kalau benar-benar khusyuk yang hakiki maka khusyuknya akan menghalangi dia untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Alaisa Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan mencegah orang dari perbuatan fahisyah dan perbuatan munkar. Orang ini sok khusyuk salatnya tapi kelakuannya membantai kaum muslimin. Merobek perutnya seorang mulia yang saleh. Menumpahkan darahnya, merobek perut istrinya, mengeluarkan janinnya. Terus salatnya khusyuk. Masya Allah. Ruku, sujud dengan khusyuk. Na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Khusyuk yang kadzab, dusta. Kalau dia salat khusyuk, dia pasti akan tidak berani melanggar perintah Allah dan enggak berani menumpahkan darah orang-orang muslim yang beriman pada Allah. Enggak akan lancang menganggap murah darahnya kaum muslimin. Itu kan nggak sengaja. Saya kan maksudnya kan membunuh orang kafir. Ya kebetulan ada muslim di sana. Ya maaf saja. Kok enaknya? Kok enaknya? Di negeri mana kamu berbuat seperti itu? Di negerinya orang kafir atau di negerinya muslimin? Kalau di negerinya muslimin, muslimin kena salah kamu. Tapi kalau di negeri kafir, kamu serang mereka, ternyata ada orang muslim di sana, salah mereka. Kenapa mereka tinggal baina adhuril musyrikin? Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal baina adhuril muslim, baina adhuril musyrikin. Berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Yatara'a narahuma. Saling melihat apinya, api dapurnya. Nabi berlepas diri, aku berlepas diri dari mereka. Sehingga itu salah mereka. Kalau ternyata kita serang mereka, kena orang muslim tadi. Tapi kalau di negeri muslimin, yang mayoritas muslimin, kemudian kamu melakukan berbagai macam perbuatan onar, peledakan dengan berbagai macam peledakan, peledakan kemudian kena muslimin, salah kamu. Terus sholatnya khusyuk, Allah, jangan pura-pura. Kazab. Na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kata beliau, kata Imam Zauri, aku berlindung pada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Aghadana alaihi fatahawwala. Beliau ambil kedua sendalnya kemudian pindah tempatnya. Enggak mau dekatnya si mubtadi awal. Enggak mau dekat-dekat dengan seorang khawarij. Qala Abu Nu'aim rahimahullah. Zakar Al-Hasan Ibn Saleh an Thawri فقال ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Disebut Hasan bin Saleh, ini Hasan yang tadi ya. Hasan bin Saleh ini Hayy. Disebut nama itu di sisi Imam Al-Thawri rahimahullah. Dukira, saya ulangi. Barangkali tadi salah membaca. Dukira Al-Hasan Ibn Saleh inda Al-Thawri Disebut nama Al-Hasan Ibn Saleh bin Hayy di sisi Imam Thawri. Apa kata Imam Thawri? Faqala dzaaka rajulun saif. Orang itu adalah orang yang berpendapat dengan saif, dengan pedang. Ala ummati Muhammad terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ini orang berpendapat bolehnya menumpahkan darah umat Islam. Orang ini berpendapat dengan pendapatnya Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan membantai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Menceritakan juga masih berkait dengan orang tadi. Al-Hasan ibn Hayy atau Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Kata Bishr ibn al-Harith al-Hafi, "Kana Zaidah yajlis fil masjid." Zaidah rahimahullah, seorang imam duduk di masjid menyampaikan ilmu. Ya. Wa yuhadzirun nas min ibni hayy wa ashabihi. Dan beliau memperingatkan manusia dari bahayanya Ibnu Hayy. Siapa, siapa Ibnu Hayy? Yang tadi Al Hasan Ibnu Salih Ibnu Hayy. Yuhadzirun nas min ibni Hayy wa ashabi. Memperingatkan manusia dari bahayanya Ibnu Hayy dan sahabat-sahabat. Ini bukti kalau para ulama memperingatkan dari bahaya Khawarij dan juga memperingatkan dari tokoh-tokoh Khawarij dan nama-nama mereka. ibn Hayy, Hasan ibn Saleh Ibnu Hayy. Kalau wakanu yarawna sayyid. Dan mereka itu diperingatkan bahayanya oleh Zaidah rahimahullah karena yarawna sayyid, karena berpendapat bolehnya dan halalnya darah kaum muslimin. Kalau Abu Salih Al-Farra rahimahullah Zakartu li Yusuf ibni Asbab an Waqi' syai'an min amril fitan. Aku sebutkan pada Yusuf ibni Asbat tentang waki sesuatu dari urusan-urusan fitnah-fitnah. Faqala dzaka yushbihu ustadu. Ya Al-Hasan ibn Hayy. Dikatakan dia itu mirip dengan gurunya. Al-Hasan ibn Hayy. Fakala dia berkata faqultu Yusuf, aku katakan pada Yusuf, "Mata khaf antakuna takuna hadhihi ghibah?" Apakah engkau tidak khawatir kalau ini adalah ghibah, ya. menyebut Hasan bin Hayy ya. dalam keadaan dia nggak ada orangnya. Maka gurunya berkata, "Lim, lima, ya ahmak." Kenapa? Kok dikatakan ghibah? Wai ahmak, ahmak itu bodoh atau bahkan dung. Ya. Kenapa kok ghibah? Kenapa khawatir ghibah wahai dung? Ana khairun ulai min abaihim wa ummahatihim. Kita justru lebih baik terhadap mereka dari bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka sendiri. Ana anhan nas an ya'malu bima ahdatsu. Kami memperingatkan manusia jangan beramal seperti apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Fatattabi'uhum awzarahum. Jangan sampai mereka bertambah dosa-dosa mereka. Waman atrahum Kana adarru alaihim. Siapa yang memuji mereka justru membuat madarat buat mereka. Perhatikan. Eh, kacamata ulama yang sangat cerdas ya Masya Allah. Ya. Ketika dia menyebut tentang bahayanya pemikiran Ibn Hayy. Muridnya berkata, apakah engkau khawatir kalau ini adalah ghibah? Apa engkau enggak, enggak khawatir kalau ini adalah dosa sebagai ghibah menceritakan kejelekan orang lain? Maka dijawab oleh gurunya, lima, ya ahmak. Kenapa kok gibah? Wahai orang bodoh. Sungguh kita lebih menyayangi mereka. Daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Ini kelihatannya agak janggal. Ketika kita lihat letter lucknya, kita mentahdir ahlul bid'ah kok dikatakan lebih baik kepada mereka daripada ibu-ibunya dan bapak-bapaknya. Tapi setelah diterangkan, sangat tepat sekali ucapannya. Rahimahullah. Karena aku memperingatkan manusia dari bahaya pemikiran dia. Bahaya pemikiran Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Yang kalau mereka mengikuti pemikirannya, maka Al-Hasan ibn Hayy akan mendapatkan dosa dan dosa pengikutnya. Bayangkan. Semakin banyak pengikutnya, semakin besar dosanya Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Maka karena aku sayang pada mereka, aku peringatkan manusia jangan, jangan, jangan, jangan ikuti dosa dia, jangan ikuti kesalahannya, jangan ikuti fitnahnya, jangan ikuti pemikiran-pemikiran sesatnya, sehingga orang-orang tidak mengikutinya, maka dosanya dia hanya dosa dia sendiri, tidak ada tambahan dosa dari pengikutnya. Waman atrahum, sedangkan yang memuji mereka lebih jahat kepada mereka, karena kalau memuji semakin laku fitnahnya kesesatannya. Kalau semakin laku kesesatannya semakin banyak pengikutnya. Kalau semakin banyak pengikutnya semakin besar dosanya. Dosa dia dan dosa pengikut-pengikutnya. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyiatan fa'alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang baik kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya siapa yang sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menyunahkan atau mengajarkan sunnah yang jelek yang diikuti oleh manusia, mengajarkan satu pemikiran yang jelek yang diikuti oleh manusia, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Pengikutnya tetap dosa, tetapi yang pertama tokoh yang mengajarkannya dosanya paling besarnya karena ditumpukan kepada dia dosa-dosa pengikutnya maka siapa yang lebih sayang kepada mubtadi dhalal tadi ahli sunnah atau orang yang memujinya ahli sunnah yang mentahdirnya atau ahlu basa-basi yang memujinya yang lebih sayang pada mereka justru ahli sunnah yang memperingatkan umat dari bahayanya maka kalau ahlus sunnah memperingatkan hati-hati dari pemikiran Sayyid Qutub. Karena dia memiliki pemikiran khawarij. Dia menyatakan dengan pemikiran takfir. Buktinya demi ini, buktinya ini, buktinya ini. Jangan baca buku-bukunya dan seterusnya. Ini bukan orang yang jahat kepada Sayyid Qutub. Tetapi menunjukkan bahwa beliau-beliau ini para ulama adalah sayang kepada mereka. Lebih daripada bapak ibunya. Bapak ibunya tidak memikirkan akhiratnya. Tetapi ini para ulama memikirkan bagaimana akhiratnya. Supaya jangan banyak dosanya. Atau supaya dosanya tidak terlalu banyak. Di stop. Pengikut-pengikutnya. Oh, jangan ikuti mereka lagi. Stop. Kasihan saya kutub. Kalau semakin banyak orang yang baca bukunya dan sesat. Baca bukunya sesat. Baca bukunya sesat. Semakin banyak dia dosanya. Dikubur. Tapi dosanya terus mengalir, mengalir, mengalir. Dosa jariah. Na'udzubillah. Kasihan. Maka wahai kaum muslimin dalam rangka rahmah Kasih sayang untuk mereka para mubtadi undal. Kita peringatkan hati-hati, jangan ikuti pemikirannya. Jangan baca buku-bukunya. Jangan kalian begini, jangan kalian begitu. Jangan mendengarkan ucapan mereka, nanti kalian sesat. Agar mereka cukup kesalahan dia sendiri. Jangan sampai menanggung kesalahan sekian para pengikutnya di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.